Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Ya. Dikit lagi ya insyaallah sudah mau selesai kitabnya, tinggal satu lembar lebih sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di situ barakallahu fikum habibakumullah. Halaman 358. Munakkarun in ba' Munakkarun in ba'da isbatin yarid. Famut mutlaqun walil umumi in yarid. Sekarang isim nakirah. Kalau datang setelah isbat itu memberikan faedah mutlak. Paham ya? An-nakirah ba'dal isbat yufidu mutlakon. Paham ya? Kadang-kala juga apa? Walil umumi in yarid. Paham? Kadangkala juga apa? An-nakirah. Ha? Ba'dal isbat yufidu al-umum. Isbat itu penetapan bukan bukan bukan peniadaan. Kita lihat nanti biar terjelas. Hadil qaidatu tufidu al asmal nakirah idza warada ba'da isbatin fa innahu yakun mutlaqan masyaallah. Kaidah ini kata beliau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah bahwasanya isim nakirah itu apabila datang setelah isbat fa innahu yakun mutlaqan maka dia dikatakan memberikan faedah mutlak. Kalau datang setelah apa? Isbat isim nakirah. Yakni laisa aman, bukan umum. Mutlak itu lain dengan umum walaupun mirip. Paham ya? Aywa. Bal huwa mutlaqun yatanawal 'am wa 'am. Yang namanya mutlak itu yatanawal mencakup 'am yang umum wa 'am dan yang tidak umum. Belum? Yatanawal itu mencakup. Jadi mutlak itu lebih mencakup yang umum dan yang selain umum tercakup dalam mutlak tersebut. Contohnya, fa idza kalau seandainya aku mengatakan akrim rojulan, muliakanlah seorang lelaki. Lafaznya kelihatannya umum, tapi ini mutlak laki manapun antum muliakan bebas, enggak harus enggak harus menuntut ilmu, bebas. Intinya antum muliakan satu orang laki-laki. Itu namanya apa? Namanya mutlak. Hadza nakirah. Mana kirahnya rajulan? Muliakanlah seorang laki-laki. Bebas enggak antum nyarinya? Bebas enggak orangnya? Bebas enggak harus menuntut ilmu, enggak harus. Intinya seorang laki-laki antum muliakan itu loh. Fahal huwa waridun ba'da isbat aw ba'da nafi? Sekarang antum lihat. Rajulan ini datang setelah isbat atau setelah penafian? Akrim, isbat kan? Isbat bukan? Akrim, muliakanlah. Isbat kan? Ayo. Naqul ba'da isbat. Kita katakan setelah isbat. Li'anna akrim fi'il amr. Karena akrim adalah fi'il amr. Akrim, akrama yukrimu, ikraman akrim. Akrama yukrimu, ikraman akrim. Nah, fayakunu hada li'tlaq la lil umum. Maka di sini fungsinya apa? Bukan untuk umum tapi untuk itlaq. Paham ya? Bukan untuk umum tapi untuk apa? Untuk itlak. Nah, kita lihat sini. hal yulzimuka idza qultu laka? Apakah mengharuskan dirimu apabila aku berkata kepadamu, akrim rajulan antuk rimat jami'ar rijal? Ya, wah, penting ini. Ketika ada orang ngomong sama antum, muliakanlah satu orang laki-laki. Apakah mengharuskan semua laki-laki antum muliakan? Atau cukup satu saja? Hmm? Cukup satu aja atau semuanya harus dimuliakan? Cukup satu saja. Karena mutlak. Mutlak itu muliakanlah satu orang laki-laki. Berarti kelihatannya umum tapi bukan umum di situ. Intinya untuk mulia satu orang laki-laki sudah cukup. Enggak harus semua laki-laki itu muliakan. Paham belum? Eh, kata beliau seperti itu. Kata beliau, nakulla enggak, enggak semua laki-laki, cuman intinya satu orang laki-laki dimuliakan selesai. Bal tukrim rajulan wahidan, bahkan kamu memuliakan satu orang laki-laki pun cukup fa ayu ahadin sadaqa alaihi ismur rajul, maka siapapun dia berhak layak untuk mendapatkan apa? nama laki-laki, maksudnya dia itu laki-laki, fa innaka tukrimuhu maka kamu memuliakan dia Bimuktadu hadal amr sesuai dengan tuntutan perintah tersebut wala yuzimuka kulla rajulin dan tidak mengharuskan dirimu untuk memuliakan setiap orang laki-laki akrim rajulan contohnya gini akrim akrim taliban fil fasli di dalam kelas ada 30 santri di dalam kelas ada berapa santri 30 santri. Anak ngomong, ya akhi akrim taliban fil fasl. Muliakanlah satu pelajar, satu orang pelajar di dalam kelas. Perlu enggak muliakan semuanya atau cukup satu? Hmm? Semuanya atau cukup satu? Perintahnya muliakanlah satu orang laki-laki dalam kelas. Dalam kelas ada 30 orang, apakah semuanya dimuliakan atau cukup satu? Cukup eh, muliakanlah satu orang dalam kelas. Dalam kelas ada 30 orang. Kalau dia melihatkan satu orang cukup enggak? Cukup. Itu namanya mutlak. Enggak harus semuanya. Paham ya? Nah, itu namanya mutlak, enggak harus semuanya. Satu orang itu bebas milih atau orang tertentu. Bebas karena nakirah. Mau Mahmud, Hamid, Humaid, Zaid, ha? Eh, Zuhair, ha? Eh, siapa lagi? Ha? Eh, Julaibib, kalau ada namanya Julaibib, enggak masalah semuanya bebas. Intinya apa? Mutlak. kalau Qala ta'ala ta'ala berkata, "Fatahriru qabatin min qabli an yatamassa." Maka hendaknya dia bebaskan budak. Mutlak budak yang mana? Hukum asalnya kan semua budak bebas. Ternyata apa? Ada muqayyadnya. Dalam e, ayat yang lain apa? Fatahriru qabatin mukminah. Harus budak yang mukminah. Paham ya? Sehingga ikatannya kalau ada lafaz yang mutlak kemudian datang yang taknyit maka hamul wajib hamul mutlak alal muqayyad wajib membawa yang mutlak pada muqayyad enggak usah bingung ini ilmu usul seperti itu wajib hamul mutlak alal muqayyad wajib membawa yang mutlak pada muqayyad yang mutlak apa bebaskan budak udah mutlak tapi budak yang mana mukminah atau kafirah ternyata dalam dalam ayat yang lain sebutkan tahriru raqabatin mukminah bebas budak yang mukminah berarti apa yang kita bebaskan yang mukminah atau yang bebas atau bebas milih? Ya. Mukminah. Fa raqabah huna nakirah fi siyaqil isbat fatakun mutlaqah. Raqabah di sini adalah apa? Nakirah bentuknya, konteksnya datang setelah isbat, maka maknanya mutlaqah. Idan kullu nakiratin waradat fi siyaqil isbat fa innaha takunu lil itlaq. Berarti jika demikian, setiap isim nakirah datang setelah konteks penetapan maka menunjukkan itlaq. Wal farqu bainal itlaq wal umum. Ini penting ini bedanya biar enggak bingung. Kok mirip umum ya? Ternyata beda. Perbedaan antara mutlak dan umum, annal mutlaq tanawal jami' afradihi bil badal, ya kan? Kalau mutlak itu perhatikan ya, kalau mutlak itu mencakup semua individu dengan badal, dengan pengganti. Satu orang cukup. Akrim taliban fasl. Muliakanlah satu orang pelajar di dalam kelas. Antum muliakan satu sudah mewakili perintah dari sudah selesai, enggak harus semuanya. Itu namanya apa? Namanya mutlak. Jadi mutlak itu adalah apa? ya tanawal jami' afrodi bil badal. Mencakup semua jenis individu dengan badal. Apa badal? Pengganti. Satu orang dah menggantikan semuanya. Amlum. belum? Ewa. Fayashmal wahidan minha min ghairi qayyidin. Maka mencakup salah satu di antara, di antara Nah barakallahu fikum individu tadi tanpa ada ikatan. Wal 'am yatanawal jami' bil sumul Ewa. Kalau umum itu yang mencakup semua individu dengan sumul apa sumul keseluruhan. Paham ya? keseluruhan. Contohnya apa contohnya yang keseluruhan? Ja'a rajulun. Paham ya? Naam atau dengan peniadaan. As-nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum, yani, ya kan? An-nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Contohnya la asada fil ghabah. La asada fil ghabah. Asada artinya singa. Tidak ada singa, tidak seekor singa pun di dalam hutan. Itu posisi singa asat itu kan nakirah, data atas setelah penafian, memberikan faedah apa? Umum. Berarti apa? Semua jenis singa, individu singa ada dalam hutan. La kecil wala besar wala tua wala muda wala apa? La kecil wala besar wala tua wala muda wala singa yang apa lagi? Semuanya yang ada. Intinya singa enggak ada. Harimau mungkin enggak ada. Mungkin enggak? Harimau di hutan? Mungkin enggak? Mungkin karena yang tiada kan singa saja gitu loh. Belum. Itu berarti menunjukkan kalau nakiroh datang setelah peniadaan penafian umum maknanya, bukan mutlak. Kita lihat lagi. Fayashmal jami' afrodi maka mencakup semua jenis individu. Fal awal umumuhu badali. Kalau mutlak itu umumnya badali. Digantikan satu orang cukup, yang lainnya enggak perlu. Wasani umumuhu sumuni. Sedangkan yang kedua yang umum itu keumuman sumuni mencakup semuanya, harus semuanya. Paham ya? Harus semuanya. Nam, La tadrib ahadan fil fasl. Jangan kamu mukul seorang pun dalam kelas. Kok antum malah mukul? Keliru enggak itu? Keliru. Dalam kelas ada 30 orang. Gurunya ngomong la tadrib ahadan fil fasl. Ahadan nakirah enggak? An-nakirah fi siyakin nahi tufidu umum. Isim nakirah kalau datang konteks setelah larangan mereka faedah umum. Berarti kok malah mukul satu orang enggak boleh? Karena apa? Karena larangannya menyeluruh, semua yang kecil, yang tua, yang besar, yang muda semuanya enggak boleh. Faham ya? wah dipahami baik-baik. Fa idza Apabila aku berkata akrim rajulan, ya akrim rajulan, muliakanlah seorang. Wa indi mi'at rajul. Di sisiku ada apa? Ada 100 orang. Fa inni ukrim ayy wahidin minhum. Berarti aku memuliakan satu orang cukup. Muliakanlah satu orang laki-laki. Padahal di situ ada 100 orang laki-laki. Nah, muliakan satu orang cukup enggak? Cukup. Itu berarti badali, berarti namanya mutlak. Wa idza akramta ayah wahidin hasal imtisal masyaallah apabila kamu muliakan satu orang pun saja satu orang saja mananya yang mana yang kamu inginkan itu sudah mencakup apa sudah terjadi yang namanya imtisal melaksanakan perintah li'anna al-mutlaq yatanawal fardan ghairu muayyan min jamil afradi karena kan mutlak itu mencakup salah satu individu tanpa ditentukan orangnya eh, dari seluruh individu-individu yang ada bedanya itu kalau Kesimpulannya panjang lebar ini memang enggak bingung. Kalau mutlak itu umumnya badali, tapi kalau umum umumnya sumuli. Badali itu yang satu dan mencakup semuanya, mewakili semuanya, sedangkan kalau sumuli harus semuanya. Paham salah ya? Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.